وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, dan aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا Maka ketika mereka berdua sampai ke tempat pertemuan dua laut, mereka berdua lupa ikannya. Kemudian ikan itu melompat, mengambil jalannya ke laut itu. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا Maka ketika mereka berdua telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا Pembantunya menjawab, Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya, kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا Musa berkata, Itulah tempat yang kita cari. Maka keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما Maka mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا Musa berkata kepadanya, Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk? قال إنك لن تستطيع معي صبرا Dia berkata, Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Musa berkata, Insya Allah engkau akan mendapati aku orang yang bersabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا Dia berkata, Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya menaiki perahu, kemudian dia melubangi perahu itu. Musa berkata, Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat suatu kesalahan yang besar. Dia berkata, Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku? Musa berkata, Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah pula engkau membebani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا Maka berjalanlah keduanya. Hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Musa berkata, Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah berbuat suatu yang sangat mungkar. Dia berkata, Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku? قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا Musa berkata, Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta untuk dijamu oleh penduduknya. Tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh, dan dia menegakkannya. Musa berkata, Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu.' قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا Dia berkata, Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا Dan adapun anak muda itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما Maka kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka mengganti dengan seorang anak yang lain, yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada kedua orang tuanya. وأما أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ۖ فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta benda bagi mereka berdua, dan ayahnya adalah seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang aku perbuat bukanlah menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak bersabar terhadapnya. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan membacakan kepadamu kisahnya. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberi jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. فأتبع سببا maka dia pun menempuh suatu jalan. Hatta idza balagha maghrib asy-syams wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam. Dia melihat matahari terbenam di dalam lautan yang berlumpur hitam, dan di sana dia menemukan suatu kaum yang tidak beragama. Kami berfirman, Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum mereka atau berbuat kebaikan kepada mereka. Zulkarnain berkata, Barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya. Kemudian dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا Dan adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan. Dan kami akan sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. ثم أتبع سببا Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari, dia mendapati matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan bagi mereka suatu pelindung dari cahaya matahari itu. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada pada Zulkarnain. ثم أتبع سببا Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, dia mendapati di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا Mereka berkata, Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'jud dan Ma'jud itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami memberimu imbalan, agar engkau membuat dinding penghalang antara kami dengan mereka? قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما Zulkarnain berkata, Apa yang Tuhan anugerahkan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuat dinding penghalang antara kamu dan mereka. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا Zulkarnain berkata, Berilah aku potongan-potongan besi. Hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia berkata, Tiuplah api itu. Ketika besi itu telah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, Berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan di atas besi itu. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj itu tidak dapat mendaki dinding penghalang dan tidak dapat pula melubanginya. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا Zulkarnain berkata, Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya. Dan janji Tuhanku itu benar. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا Dan pada hari itu, kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj itu berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup, maka kami akan mengumpulkan mereka semuanya. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا Dan kami perlihatkan neraka jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang-orang yang kafir. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا Yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku. Dan mereka tidak sanggup mendengar. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا Maka apakah orang-orang yang kafir itu menyangka bahwa mereka dapat menjadikan hamba-hambaku sebagai penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا Mereka itu adalah orang-orang yang telah mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya, maka sia-sialah amal mereka, dan kami tidak akan menimbang amal mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olokan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala Mereka kekal di dalamnya dan mereka tidak ingin pindah dari sana. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya.